بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبهم في الدار آمين رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال عمه أبو لهب تبا لك لهذا دعوتنا نزل تبت خسرت يدا أبي لهب أي جملته أي جملته وعبر عنها باليدين مجازا لأن أكثر الأفعال تزاول أه؟ تزاول di anna aktsar al-af'ali tuzawalu bihima wa hadhihi al-jumlatu du'aun wa tabba khasira huwa wa hadhihi khabarun kaqalihi kaqalihim ahlakahullahu wa qad halaka walamma khawafahu an-nabiyyu sallallahu walamma khawafahu nabiyyu bil 'adzabi faqala in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni aftadi minhu bimali wa waladi nazala ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ai wa kasbuhu wa waladuhu wa aghna bi makna yughni sayasla naran dha talahab ai talhabu wa tuqadu wa hiya ma'alun ma'a wa hiya ma'alu taqniyatihi litalahhubi wajhihi isyraqan wa humratan wa mra'atuhu atfun al ala dhamir yasla sawwaghahu al faslu bil maf'ul wa sifat bil maf'uli wa wa hiya ummu jamil hamalatu bir raf'i wan nasbi al hatabi asy was sa'dan tulqihi fi tariqin nabi sallallahu alaihi wasallam fi jidiha unuqiha hablum mim masad ay life. wahadhihi aljum wahadhihi aljumlah halun min hamalatil hatab alladhi huwa na'tun li imra'atihi au khabar mubtada muqaddar Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah Surah Tabbat Makkiyah khamsu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Rasulullah mengajak berdakwah kepada kaumnya setelah turun perintah wa anzir ashiratakal akrabin Beri peringatan kepada keluarga kamu yang terdekat wahai Muhammad. Wa anzir ashiratakal akrabin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ida Safa. Waktu itu naik ke Bukit Safa. Sambil menyatakan ya sabahah, ya sabahah. Maka ketika orang mendengar-dengar suara itu kok ada panggilan begitu. Berkumpul orang-orang, ini suara siapa ini? Nida Muhammad, pasti ada penting ini. Wa Muhammad mayagur illa haqa. Dan Nabi Muhammad tidak berkata kecuali yang benar. Serius mereka. Akhirnya mereka berkumpul. Setelah mereka berkumpul, Nabi manggil satu persatu daripada kaum mereka. Ya Bani Fulan. Ya Bani Fulan, Ya Bani Abdi Manaf, Ya Bani Abdul Muttalib. Akhirnya datang mereka. Ada apa? Ada apa wahai Muhammad? Kemudian beliau menyatakan, "Ara'aitum law akhbartukum anna khailan takhruju bi safhi hadzal jabal akuntum musaddiqiyya?" Kalau seandainya ada kuda keluar sebentar lagi daripada belakang ini gunung, apakah kamu percaya dengan aku? Maka mereka menyatakan majarabna alaika kidban. Kami belum pernah berpengalaman merasakan kebohongan kamu ya Muhammad. Anta shadiq Antal amin, kamu orang dipercaya percaya. Maka Nabi menyatakan fa inni nadirul lakum baina yaday adzabin syadid. Aku memberikan peringatan kepada kamu bahwa di hadapan kamu nanti di hari kiamat ada adab yang sangat keras. Karena orang musyrikin mereka tidak percaya dengan adanya kiamat. Mati selesai. Enggak ada kebangkitan, gak ada apa. Kalau orang Yahudi dan Nasara masih percaya. Ya Akhirnya di antara yang hadir di situ adalah Abu Lahab. Tabban lakam ma jama'atana illa lihada. Rugi kamu Muhammad. Yang dicelaka rugi kamu. Bangkrut kamu. Jatuh kamu. Wahai Muhammad, kamu nggak ngumpulkan kecuali untuk ini. Hah? Kurang ajar sama Rasul Walaupun pamannya sendiri wajib hormati Rasul. Walaupun ayahnya wajib hormati sama Rasulullah. Kurang ajar zaman Nabi maka turun langsung dijawab sama Tuhan tabat yada abi watab. Ada lagi yang meriwayatkan bahwa datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab Datang Abu Lahab kepada Nabi. Mada u'ta in amantu bika ya Muhammad? Aku dapat apa kalau iman sama kamu ya Muhammad? Aku kalau iman kepada kamu dapat apa kira-kira wahai Muhammad? Mada tu'tini? Dia ngasih apa? Sama anak. Maka Nabi menjawab, kama yu'tal muslimun. Sebagian orang Islam yang lainnya dikasih. ana Sayyidu Gures. Ana pemimpin orang Gures. Mali alaihim fadl. Enggak ada kelebihan yang dikasih. Intinya kok berapa sama ana? Kalau ayu syai'in tabtaghi. Inti cari apa memangnya masuk Islam? Inti masuk eh, kalau mau masuk Islam mau iman ini cari apa katanya? Tabban hadza min din. In akuna ha, in akuna wa haula zawa. Ya rugi agama ini. Agamanya inti khasaro kalau anak sama mereka ini sama kata dia. Rugi anak kata dia. Maka turunlah ayat tabbat yada abi lahabi wa tab ay eh, khasirat rugi kedua tangan Abi Lahab dikatakan kedua tangan bukan hanya tangannya saja yang rugi tapi seluruh tubuhnya seluruh yang ada Abi Lahab itu rugi kenapa kok pakai tangan karena tangan itu ibarat daripada semua perbuatan dan aksarul al-a'mal zawal bil yadain karena kebanyakan amal itu dikerjakan dengan kedua tangan. Karena itu ada hadis al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi ay min kalamihi wa yadihi wa amalihi. Orang muslim yaitu yaitu orang muslim yang lainnya yang selamat daripada gangguan lisannya artinya omongannya wa yadihi dan amalnya. Am, yad di sini maksudnya adalah amal perbuatan. Watabba wa khasira. Ini khobar sama dengan ahlakahullah. Semoga Allah menghancurkan dia wagad halak dan benar-benar dia telah hancur. Tabbat yada Abi Lahab. Semoga hancur celaka kedua tangan Abi Lahab artinya semua yang dilakukan Abi Lahab semua semoga, semoga rugi watabba dan benar-benar telah merugi itu Abu Lahab ketika Turun ayat ini ketakutan Abu Lahab ini ketakutan karena tahu Nabi ini tidak berkata kecuali terjadi itu. Maka Abu Lahab berucap In kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni aftadi minhu bimali walad wa waladi. Kalau memang benar-benar apa yang dikatakan oleh ponakanku ini, anak saudaraku ini benar, maka aku akan tebus nanti dengan hartaku dan anakku. Dengan hartaku dan anakku. Ada anaknya Abu Lahab yang bernama Utaibah. Anaknya Abu Lahab ada sebagian masuk Islam. Ada yang mati kafir. Maka Allah menjawab, Ma'agna anu maluhu." wa ma kasaba. Tidaklah mencukupi, melindungi daripada Abu Lahab hartanya wa ma kasaba dan apa yang berusaha itu Abu Lahab ai waladuh yang dimaksud di sini adalah anaknya maluhu wa waladuh gitu maksudnya ma kasaba ai waladuhu anaknya, hartanya tidak akan manfaat sama Abu Lahab, tidak akan bisa melindungi daripada adab Allah Subhanahu wa taala. Ada ma di sini Mas Daria ada menyatakan itu adalah mausuliah. Ma'akna anumaluhu ada menyatakan itu istifhamiyah atau ada nafiyah ada istifhamiyah. Ma'akna maluhu ay ayu syai'in agna. Itu. Apa yang akan harta apa yang akan bisa melindungi Abu Lahab dan anaknya gitu maksudnya. Tapi yang banyak ma di situ adalah nafiyah. Baik. Saya Sayasla naran data Saya Sayasla maka akan masuk Abu Lahab naron ke dalam api. Data lahap yang mempunyai sifat membara. Aidatatalah hubin watawakud tawakkut membara. Karena itu disebut Abu Lahab. Sebenarnya namanya bukan Abu Lahab. Ini ma'al kunniyati, bakalnya dia disebut Abu Lahab. Kenapa? Karena litalahu biwajhi. Wajahnya nanti akan murub dengan api di neraka. Hah? Akan masuk api yang membara. sendiri wa imra'atuhu saya salah imra'atuhu imra'atuhu di sini adalah ataf kepada dhamir yang menjadi fa'ilnya yasla saya salah huwa Abu Lahab wa imra'atuhu dan akan masuk neraka Abu Lahab dan juga istrinya Abu Lahab Ummu Jamil Ummu Jamil ini binti Harb saudaranya Abu Sufyan Istrinya Abu Lahab. Istrinya juga masuk ke neraka. Hamalatul Hatab ada yang baca Hamalatul Hatab. Kalau Hamalatul Hatab jadi naatnya imra'atuhu. Kalau Hamalatul Hatab jadi hal. Dan dia akan membawa ya, dia dia adalah orang yang membawa atau keadaannya itu membawa hatop kayu-kayu dia itu saking bencinya sama Rasulullah Bawa kayu-kayu yang berduri Ditaruh ada di tangan di, di tanah untuk jebak Nabi supaya kena duri Ini masuk neraka juga nanti Hmm? Fiji diha Fiji ada di lehernya istrinya Abu Lahab ini Ummu Jamil hablun mim masad ada tali dari masad ada menyatakan masad itu hadid dari besi ada menyatakan masad itu adalah dari serabut dari serabut tahu talinya kapal enggak itu kan dari serabut itu bukan dari plastik itu enggak molor itu hmm? Fiji dia hablun min masad. Nanti di hari kiamat akan dibelenggu dengan itu di lehernya. Ada yang menyatakan matinya dalam keadaan begitu. Dia keikat dengan talinya sendiri mati dalam keadaan terikat. Hmm? Diceritakan bahwa si Ummu Jamil ini dia lagi bawa kayu memang saat itu dan diikat talinya ada di leher kayu dia duduk ada di hijir samping Ka'bah gitu untuk istirahat situ malaikat dari belakang narik sampai akhirnya mati dalam keadaan apa itu terjerat dengan talinya sendiri hmm? dengan talinya sendiri dan diriwayatkan Abu Lahab mati karena melepuh kulitnya hmm? orang menghindar kepada dia karena dianggap penyakit itu adalah menular, menjauh semuanya, melepuh kulitnya. Seperti luka begitu. Dan mati itu Abu Lahab. Alhamdulillah min Diceritakan bahwa ketika turun ayat ini, yang menceritakan Abu Lahab dan istrinya Abu Lahab, Tahu tidak? Ketika turun ayat ini yang menceritakan Abu Lahab dan istrinya Abu Lahab Datang istrinya Abu Lahab Ummu Jamil ini cari Rasulullah sambil membawa batu Mana Muhammad? Waktu itu Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada di masjid Hah? Yang bawa batu Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ambil dari pandangannya Ummu Jamil ini bisa ngelihat Abu Abu Bakar dan bisa melihat Rasulullah. Dia Rasulullah. Akhirnya ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, inna sahibaka gad balagani annahu yahjuni. Abu Bakar, mana itu? Teman kamu itu Muhammad itu. Katanya ngomongi kita, ngerendahkan kita. Ngenyek kata orang Jawa. La wajadtuhu la darabtu bihadal hajar fah. Kalau anak ketemu mulutnya tak gasak sama ini. Hah? <laughs> Diamkan sama Sina Abu Bakar Siddiq. Akhirnya Sina Abu Bakar Siddiq, "Ya Rasulullah, amataraha Amma taraha ra'atkah? Ya Rasul, setelah dia menghindar, ya Rasul, dia nggak ngelihat kamu. nggak ngelihat kamu. Amma ra'atni, nggak ngelihat aku. Laqad akhadallahu basaraha anni. Allah telah mencabut pandangannya daripada melihat aku. Padahal di hadapannya, mana ini teman kamu Abu Bakar? Ini ketemu tak gasa ini mulutnya semana. Sampaikan dia. Ya Rasul, enggak ngelihat inti. Enggak, enggak ngelihat anak kata dia. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah ini surat sebagai gambaran bagaimana Allah memuliakan Nabi. Jangan sampai disakiti Rasulullah. Hah? Jangan sampai dikurang ajangi Nabi Muhammad. Maka Allah yang akan menjawab siapapun dia hatta pamannya sendiri. Ya, hatta pamannya sendiri. Dan kalau abahnya, kakeknya hidup, wajib hormat sama Nabi. Hah? Wajib ta'adub dengan Rasulullah SAW. Karena dia sudah diangkat jadi Habibullah. Karena itu kalau ada meremehkan Rasulullah, itu nggak benar. Berapa banyak di ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan, yang mengajarkan kepada kita untuk hormat kepada Nabi. La tarfa'u aswatakum Fogo sautin nabi wala tajaru lahu wala tajaru lahu bil goli eh, eh, kajari ba'dikum ba'dah antah batu amalukum wa antum la tash'urun jangan kamu angkat suara kamu di hadapan nabi terlalu tinggi dan jangan kamu tadi itu berbicara kepada nabi seperti kamu itu berbicara kepada orang biasa Inti banyak sholat, inti banyak zikir akan sia-sia amal kamu dari itu karena kurang ajar dengan Nabi. Hati-hati. Nah, wajib kita hormat kepada Rasulullah SAW lebih daripada segala-galanya. Jangan keterlaluan menghormati Nabi harus keterlaluan. Yang penting jangan sampai menisbatkan Nabi itu adalah Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Nah itu yang nggak benar. Wallah. Ada yang perlu ditanyakan? Jadi anaknya Abu Lahab yang bernama Utbah dan Mut'ib Muslim. Tapi yang bernama Utaibah itu kafir. Masih? Oh, iya. Lah, Ummu Ummu Jamil جميل هذا اسمها الله أعلم ada di situ eh, isim Ummu Jamil siapa? Ummu Jamil hada aura. Hmm? Aura. Maaf ya, ismi Ummu Jamil Tidak ada di situ Ahmed ya, karena ah. Mas Ummu Jamil bintu Harab ah. Mungkin oh, Kama Ummi Kulthum Hakada ah, Laisa Isim eh, yani Ummi Hani Mungkin eh, itu nama juga bukan bukan eh, laga bukan. Hmm. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ada beberapa anjuran ah, dari banyak ulama sahabat kalau sholat itu dianjurkan untuk kita baca surat tabat itu Enggak ada anjuran sebenarnya, cuma jangan membaca surat tabat untuk dengan niat seneng gitu karena pamannya Nabi kafir. Karena itu juga menyakitkan hati Rasul. Bukan Nabi itu kesenangan ini. Dengan turun ayat ini yang menyatakan Abu Lahab mati kafir itu berarti bangga dia. Tuh lihat pamannya Nabi mati kafir. Ya, seakan-akan dia bangga. Lah ini tidak benar itu. Itu bernyakiti hati Rasulullah. Tapi kalau membaca ayat Al-Qur'an per huruf itu akan mendapatkan pahala. Udah jelas ini ayat Qur'an. Dan ini eh, surat menjadi nas bahwa Abu Lahab selama-lamanya ada neraka dan mati dalam keadaan kafir. Nah, cuma tidak boleh kita membaca ayat ini dengan niat supaya membuat hati Rasulullah SAW itu sakit ya, karena atau dia bangga nih pamannya ana aja mukmin pamannya Nabi kafir ini seakan-akan membuat sakit hati Rasulullah SAW. Nah, itu yang tidak benar. Ada yang lain? Jangan diulang ulangilah Ya, kalau mau wirid kul wallahu ahad itu boleh. Itu memantapkan kalau tabat ya ada abil tak ada apa gitu. Kama <laughs> tagul inti ulang-ulangi masalah setan ada di Quran. Ada apa ente ulang-ulangi masalah setan? Masan nah, cerita yang lainnya. Kok cerita setan?